Alhamdulillah wa syukurillah Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini Kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan lantaran pertemuan kita di kesempatan hari ini dalam rangka untuk membuka satu taman di antara taman surga lantaran pertemuan kita hari ini insya Allah kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua insya Allah Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan begini, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun Barang siapa yang hari sekarang ini katakanlah kita masuk 1432 Hijriah lebih baik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 1431 1430 dan sebelumnya fahuwa rabihun itulah ciri orang yang beruntung wa man kana yaumuhu sawiyan barang siapa yang hari sekarang ini 1432 Hijriah setelah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan kepada kita tambahan anugerah tambahan ilmu pengetahuan sekaligus tambahan pelajaran berharga Allah telah banyak menunjukkan tanda kebesarannya. Di antaranya adalah kekuasaan Allah ditunjukkan dengan meletusnya Gunung Merapi. Banjir terjadi di mana-mana. Anugerah cukup banyak Allah Subhanahu wa taala terbukti banyaknya saudara-saudara kita yang berprestasi, anak cucu kita yang berprestasi, naik pangkat, mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan anugerah baik berupa finansial maupun anugerah keturunan anak dan tambahan keluarga, sehat wal afiah, ini semua merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah katakan, "Wa man kana yaumuhu sawiyan ma'amsihi," ilmunya bertambah, anugerahnya juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibrah dan pelajaran berharga untuk kita selalu merenung akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga semakin bertambah. Tetapi kemudian iman dan ketakwaan kita tidak meningkat, fahuwa mahbunun. Itu ciri orang yang merugi. Jadi siapa orang yang merugi itu? Orang yang usianya bertambah, fasilitas Allah tambahkan juga, ilmunya bertambah, wawasannya bertambah, kesempatan untuk menambah keimanan juga semakin memungkinkan tetapi imannya tidak bertambah fahuwa maghbunun itu adalah ciri orang yang merugi lebih-lebih wa man kana yaumuhu syarran ma'amsihi barang siapa yang justru hari sekarang ini tidak lebih baik <clears throat> dibandingkan dengan hari-hari yang telah lalu oh saya dulu pernah aktif memakmurkan masjid oh dulu saya pernah aktif ketika menjadi pengurus sekolah dan madrasah. Saya dulu pernah aktif ketika mengurusi panti asuhan, dulu pernah aktif ketika mengurusi pendidikan keagamaan. Nah, sekarang pensiun segala-galanya. Rasul katakan fahuwa halikun, itu ciri orang yang binasa. Ciri orang yang tidak husnul khotimah. Nah, karena itu alhamdulillah sekali lagi alhamdulillah kita termasuk Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemauan dan kemampuan untuk bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kumpulnya kita di dalam majelis ini insya Allah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, "Yukhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih." Seseorang itu nanti akan digiring bersama dengan partner, teman yang kebanyakan mereka itu duduk bersama insya Allah. Ya kalau toh selama ini kita duduk-duduknya itu hanya membahas masalah finansial, prestasi, urusan dunia. Ternyata kita mempunyai forum, kita mempunyai majelis yang kita akan banggakan di hadapan malaikat karena saat kita berada satu setengah jam di dalam ruangan ini, malaikat-malaikat turun, mereka mendoakan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala mereka insya Allah menjadi perantara kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka akan menyatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, kami menjadi saksi bahwa fulan sering menghadiri majelis ilmu dalam rangka untuk menghapus kesalahan-kesalahan mereka, menambah keimanan dan ketakuan mereka, karena itu beban jangan diberikan sepenuhnya." Mudah-mudahan itu yang akan kita dapatkan. Sehingga seseorang itu nanti akan digiring bersama dengan orang-orang yang sering dijadikan teman ketika di dunia. Teman kita adalah orang-orang yang saleh. Bapak dan saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Kita semua sudah tahu itu. Lebih-lebih adalah ilmu agama. Jadi kalau Imam Syafi'i Beliau imam yang diikuti oleh kebanyakan umat Islam yang ada di Indonesia ini beliau mengatakan Saya itu akan merasa mengerti manakala saya tahu bahwa diri saya itu bodoh Ketika saya merasakan bahwa diri saya itu bodoh itu berarti saya mengerti dan mengenali kehidupan ini. Kebodohan itu akan saya rasakan manakala saya selalu menimba ilmu dan menuntutnya. Satu poin kita mendapatkan ilmu, satu poin kita merenung bahwa hari kemarin itu saya tidak tahu. Sebelum saya datang ke majelis, saya tidak mengerti. Padahal di dalam surat Muhammad ayat 19, Pak. Yang namanya eh, tadi disampaikan oleh bukan Bapak Sudi Silalahi ya, tetapi Bapak Sudi Harjo. <laughs> bahwa yang namanya akidah itu Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dasar awal seseorang itu masuk ke dalam Islam itu adalah mendasari makna la ilaha illallah. Betapa banyak seseorang yang Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ketika masuk dalam lingkaran dan bingkai al-Islam itu setidaknya mengenali la ilaha illallah. Bahkan kalimat yang memisahkan antara kafir dengan Islam. Kalimat yang merupakan miftahul jannah. Kunci masuknya surga. Kalimat yang merupakan data yang kemudian Rasulullah itu mengaku bahwa orang yang mengucapkannya itu akan mendapatkan syafaat pengakuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. La ilaha illallah Allah katakan fa'lam kita itu harus mengetahui. Di sana ada syarat, di sana ada rukun, di sana ada hal-hal yang membatalkan syahadat. Syaratnya ada tujuh, di antaranya adalah ilmu, ikhlas. Ilmu itu artinya memahami makna la ilaha La ilaha artinya tidak ada yang menentramkan jiwa ini. Tidak ada yang mendatangkan manfaat, tidak ada yang mendatangkan bahaya. Tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah, tidak ada yang saya cintai, tidak ada yang saya takuti illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara umat ini <clears throat> yang meyakini kalau Allah itu ada. Mendasari keislamannya itu dengan kalimat la ilaha illallah tetapi konsekuensi daripada la ilaha illallah itu kadang-kadang diabaikan. Satu contoh misalnya bahwa apa <clears throat> betapa banyak orang yang kemudian mengatakan jangankan mencari yang halal ya, yang haram saja susah. Ya, di eh, apa kejar-kejar oleh KPK. Zaman kini kan ya, mencari uang kok dengan santainya. Nah, kapan kalian itu bisa punya rumah? Kapan kalian itu ini benar Pak kalimat Pak. Tetapi saya khawatir kemudian yang benar ini menjadi berubah salah. Sebab yang namanya kalimat kufur itu ada dua. Kufur karena etikat, yang kedua adalah kufur karena persepsi. Ya walaupun Allah itu ada, kalau kita nggak kerja nggak makan misalnya. Ya, ini kalimatnya orang awam. Tapi kalimatnya orang-orang yang masuk dalam SII tidak seperti itu insya Allah nanti. Jadi intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenali dia, mengenali kedudukannya, kemudian mengenali diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Itu kaidah. Pikirkanlah Allah sehingga kita berusaha untuk mencari ridhonya, maka seluruh kepentingan kita pasti dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu egois. Ya, melihat kemampuan yang ada pada diri kita itu lebih over kita, Pak, dibandingkan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini adalah makhluk yang sangat doif Makhluk yang sangat lemah. Mencari nafkah enggak mampu manusia itu. Mendidik istri dan anak tidak mampu. Membikin lingkungan rumah tangga kita islami. Sakinah mawaddah warahmah tidak mampu. Berjalan di atas siratal mustaqim tidak mampu. Semuanya itu atas bantuan dan maunah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita punya ilmu, kita bisa mengamalkan izin Allah. Kita bisa menjadi imam dari anak-anak kita, istri kita atas kehendak Allah. Kita mempunyai kemampuan untuk membahagiakan keluarga secara finansial maupun yang lain atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kehidupan ini kita dasari dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan kemampuan sehingga kemudian alhamdulillah sampai usia pensiun, ternyata saya masih diberi kesempatan untuk menyempurnakan ibadah. Menghapus kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Menutup lubang-lubang yang ketika itu kita sering terpleset sehingga Allah masih banyak memberikan kesempatan kita akan menjadi khusrul khotimah insya Allah itu semua adalah la ilaha illallah betapa egoisnya kita Pak ya kita sering bercerita kepada anak-anak kita kita sering bercerita kepada adik-adik kita nih prestasi saya sering Allah kita kesampingkan sungguh tidak imbang antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebuah pengakuan, hanya pengakuan. Belum action yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas pengakuan saja sedikit yang kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanpa anugerah dan kehendak pertolongan darinya kita tidak apa-apa. Karena itu <clears throat> saya selalu ingat akan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Pak. Kalau nanti bisa dibuka, Bapak membuka surat Maryam ayat 29 dan 30. Surat Maryam ayat 29 dan 30. Allah itu sebenarnya sudah menjanjikan kehidupan ini, kesejahteraan ini ya di dalam ayatnya dan Allah tidak pernah ngelombo gitu. Ya, kata Pak eh, Sudiharjo tadi, Allah nggak ngelombo. Allah berfirman <clears throat> Ini Abdullah mengkisahkan tentang salah seorang di antara hambanya namanya Isa Al-Masih. Jadi ini ayat bercerita tentang Nabi Isa tetapi ayat ini karena ada di dalam Al-Qur'an bukan untuk umat Nabi Isa, bukan untuk pribadi Nabi Isa, tetapi kisah perjalanan cerita yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar ceritanya itu tidak membosankan, instruksinya itu tidak membosankan begitu Pak ya, maka bercerita tentang orang terdahulu. Nabi Isa itu mengatakan begini, saya ini adalah hamba Allah. Atani Alkitab, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada saya kitab. Artinya hendaknya setiap kita yang membaca Al-Quran menyadari bahwa saya ini adalah hamba Allah. Hamba itu pengabdian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya untuk mengabdikan diri kepadanya sehingga semboyan dalam kehidupan kita ini adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah hidup dan matiku hanya untuk kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika saya mencita-citakan kepengen punya rumah yang bagus, ketika jalan menuju ke sana ada yang tidak dibenarkan oleh agama oleh Allah saya tinggalkan. Ketika saya ingin anak saya berprestasi menjadi lebih dari kemampuan yang ada pada diri saya, maka jalan untuk mengantarkan itu semua harus sesuai dengan ridhonya. Ini makna daripada inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. kitab. Saya diberi kitab, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waj'alani mubarakan. Ini Abdullah atani alkitab. Waj'alani nabiyya. Allah Subhanahu wa taala mengutus saya, menunjuk saya untuk menyampaikan dan mengamalkan ilmu. Endingnya bagaimana, Pak? Waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Ketika saya mengaku bahwa saya ini adalah hamba Allah, hidup untuk mengabdikan diri dan menghabiskan seluruh kekuatan kami untuk mencari ridhonya. Kemudian saya berusaha untuk mengamalkan apa yang saya ketahui. Maka endingnya itu adalah waja'alani mubarokan aina kuntu. Saya akan diberi keberkahan dalam hidup ini. Barokah itu bahasa Arab yang artinya munda-munda sedikit menjadi cukup, sedikit menjadi banyak itu barokah, Sehingga kalau anak yang merupakan perhiasan dalam kehidupan ini. Anak disertai dengan keberkahan, maka anak-anak kita akan sukses. Anak-anak menjadi anak-anak yang solehin dan solihat. Saat kita sudah tidak bisa menyempurnakan ibadah lagi, berada di alam kubur, kita hanya bisa menyesal. Karena Al-Quran mengatakan, Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap jiwa ketika menghadap sang Khalik pasti merasa hina dina. Setiap jiwa ketika menghadap sang kholik pasti merasa rugi. Tidak ada satupun di antara kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nanti kemudian mengatakan, untung saya jadi ustad, Untung saya jadi ulama, untung saya jadi kiai, untung saya jadi uh, dermawan, untung saya jadi orang-orang yang saleh. Semua kullu nafsin bima rohina setiap kita dengan apa yang pernah kita sumbangkan untuk Allah merasa tidak ada apa-apanya. Bahkan kita berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong ya Allah kalau memungkinkan saya diberi kesempatan lagi hidup di dunia. Barang satu tahun, dua tahun. Ini ya kisah orang yang ada di dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala dan itu di disebutkan di dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang terakhir. Tolong ya Allah, saya diberi kesempatan hidup barang satu dua minggu, satu bulan atau berapa. Kalau sekiranya saya diberi kesempatan untuk hidup kembali di dunia ya Allah, fa wa akum minas salihin, saya akan membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berjanji bersumpah untuk menjadi orang yang membenarkan agama, untuk merealisasikan apa yang difirmankan oleh Allah. Saya akan wakafkan semua tanah-tanah yang ada. Saya akan didik dan saya wasiatkan anak saya untuk menjadi orang mukmin yang baik, mukminah yang baik. Wa akum minas salihin. Terus wala yuakhirallahu idza jaa ajaluh Allah tidak mungkin memberikan tambahan ekstra dalam kehidupan ini. Nah, karena itu Bapak-bapak, nah peristiwa-peristiwa yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an pasti yang namanya kematian pasti sudah cukup banyak kita punya teman menjadi seorang direktur sukses sedang naik daun, seorang manajer yang sukses sedang naik daun, seorang hartawan yang sangat luar biasa mampu mendatangkan manfaat, sedang naik prestasinya, meninggal dunia. Seringkali kita mensolatkan jenazah seseorang yang sehat bukar wal afiat, karena kecelakaan. Seringkali kita mensolatkan jenazah seseorang anak yang baru berusia tiga atau empat hari. Bahkan seringkali kita menyaksikan satu orang sukses dalam kehidupan ini, dibalik daripada itu, kemudian beberapa saat menjadi gagal dalam kehidupannya. Dan seringkali kita menyaksikan seseorang dihina oleh kawannya, temannya, lingkungannya, kesana kemari. Tetapi karena dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ketika dewasa, ternyata dia mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang solehin dan solehat. Mengukir kehidupannya dengan mendapatkan prestasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna keberkahan. Wajah Wajalani mubarokan, berkah dalam kehidupan ini, berkah berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkah terkait dengan amanah berupa anak, pangkat dan kedudukan, berkah dalam keluarga dan rumah tangganya yang tidak kalah pentingnya kita meninggalkan dunia yang fana ini, tidak meninggalkan fitnah dalam kehidupan anak-anak kita. Sebab Allah telah memberikan peringatan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak sedikit anak yang kita banggakan ternyata menjadi fitnah. Kita bangga anak saya jadi dokter, anak saya jadi seorang direktur, anak saya menjadi pengusaha besar. Saat kita masuk ke dalam liang kubur, anak itu hanya memberikan ya, donatur atau dana kepada kelompok jamaah tahlil katakanlah, tolong tahlilkan selama seminggu. Dia hanya bisa memberikan pesan kepada yang lain, tolong doakan almarhum bapak saya. Yang belum tentu ya, karena bayaran Hal seperti itu Allah itu berkenan Karena suksesnya Nah karena itu keberkahan itu maknanya Anak yang sukses disertai dengan keberkahan Maka anak itu akan menjadi soleh dan solihah Pangkat <clears throat> yang disertai dengan keberkahan Maka 20 kita menjabat menjadi, menjadi jabat apa, menjadi pejabat Maka efek dan dampak positif itu akan dirasakan oleh anak buah kita Sehingga buahnya Silaturahmi yang terjadi adalah silaturahmi yang marhamah. Tidak saling mendapatkan kepentingan. Pertemuan yang terjadi berikutnya adalah pertemuan yang mendatangkan manfaat. Saling menasehati, saling memberikan masukan. Ya, dulu Pak ya kita sama-sama menghadapi persoalan yang Masya Allah setelah saya ikuti kajian ternyata apa yang kita lakukan selama ini banyak yang bertentangan dengan agama dan Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertaubat. Maka hidup yang sisa ini untuk saya gunakan untuk didikasi kepada bangsa dan negara. Untuk saya berikan kepada fukorok dan masakin dari sisa dana yang ada. Untuk saya sumbangsihkan kepada mereka yang membutuhkan dari tenaga yang ada. Saya siap memakmurkan masjid. Saya siap menjadi pengurus panti asuhan. Saya siap mengisi kegiatan-kegiatan yang islami. Itulah ciri orang yang beruntung, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan mari kita syukuri makna daripada la in sakartum la azidannakum. Syukur yang paling mudah itu adalah syukur dengan menambah infak. Itu paling mudah. Tetapi syukur yang paling berarti itu adalah syukur ketika kita mampu membaca diri kita. Jadi al-ma'rifah bitaksirihi wa nuksonihi menyadari kalau kita ini banyak dosa menyadari kalau kita ini banyak kekurangannya menyadari kalau kita ini belum banyak memberikan sumbangsih untuk Allah dan utusannya itu adalah syukur yang paling signifikan setelah itu kemudian kita mengukir kehidupan di masa yang akan datang lebih baik daripada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau saya melihat surat Al-Maidah Pak Nge. Surat Al-Maidah ayat 78. Nanti bisa dilihat ya. Surat Al-Maidah ayat 78. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi rajim Lu'ina Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa Maryam. Zalika bima asau wa kanu ya'tadun Lu'ina alladzina kafaru sudah saya singkat aja lu'ina dikutuk kutuk itu artinya jauh dari kasih sayang Allah alladzina kafaru orang-orang yang kufur nikmat satu kutuk yang kedua kufur nikmat yang ketiga zalika bima asau disebabkan karena mereka itu ahli maksiat Pertama Bapak dikutuk, yang kedua kufur nikmat, yang ketiga adalah zalika bima asau maksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, mereka itu adalah orang yang melampaui batas yang keempat itu. Ya, orang itu dikutuk kufur karena maksiat melampaui batas. Kenapa? Empat sifat buruk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang. Kesalahannya satu, Pak kanu la yatanahawna am karin fa'aluh. Jadi Bani Israel itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan kufur nikmat, mereka dikatakan ahli maksiat, mereka dikatakan orang yang melampaui batas. Kesalahan apa? Sehingga mereka itu mendapatkan sifat-sifat buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya cuma satu. Kanu la yatanahawna am mungkarin disebabkan karena mereka itu tidak mau peduli terhadap sebuah kemungkaran yang ada di sekitarnya. Tidak ikut ambil bagian dalam rangka untuk membenahi dan menyelamatkan bangsa dan umat. Tidak prihatin terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Mereka banyak yang meninggalkan sholat, mereka banyak yang korupsi, mengambil hak orang lain, anak-anak remaja tinggalkan sholat, anak-anak remaja gelimang dalam dosa, hubungan, pergaulan yang sangat melampaui batas antara laki-laki dan perempuan. PR banyak sekali, banyak orang-orang yang justru ya berguru dengan orang-orang syirik dalam rangka untuk meningkatkan pangkat, justru bersirik, berlakukan sirik, tidak berterima kasih kepada Allah mereka menyembah harta, menyembah pangkat dengan menghalalkan segala cara. Ya, kalau toh pernah kita lakukan, setidaknya nasihat itu pernah saya lakukan, tapi saya menyesal. Wahai saudaraku, jangan mengikuti kesalahan yang pernah saya lakukan. Itu dakwah yang sangat berarti. Ternyata yang dicari oleh saya pada saat itu adalah sesuatu yang oleh agama dikatakan adalah seperti sarang laba-laba yang tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan apa-apa. Yang sekarang kita siapkan itu adalah rumah yang akan kita huni di akhirat nanti, bukan sarang laba-laba. Jadi sukses dunia itu diibaratkan oleh agama adalah sarang laba-laba. Rumah seperti sarang laba-laba yang tidak membentengi datangnya hujan ketika turun hujan. Tidak bisa menutup panasnya matahari ketika terik panas matahari. Yang kita butuhkan itu adalah rumah yang hakiki bukan sesuatu yang ketika itu kita raih dengan cara yang bertentangan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Supaya kita tidak dikutuk, tidak dikatakan ahli maksiat, tidak dikatakan kufur nikmat, tidak dikatakan melampaui batas, maka sesuai dengan kemampuan kita. Ya, untuk menjadi seorang dai. Dai itu tidak harus manggung di atas podium tidak harus menyampaikan materi, hafal sekian ayat, tidak Pak. Dai itu adalah, Pak saya punya majalah bagus, saya baca, uh saya menarik beberapa judulnya, tolong tak pinjami satu minggu lah. Seperti disampaikan oleh Pak Haji Suprapto tadi, tolong beli kitab Fikus Sunnah, itu mencakup dimulai dari bab Toharoh sampai masalah hukum pidana perdata, komplit itu Fikus Sunnah. Ya sebaiknya kita punya. Mau perhiasan-perhiasan yang harganya mahal, keramik mahal ada Pak ya di rumah ya. Masak buku yang saat-saat kita selah ada waktu longgar nah, untuk dibaca kita harus punya. Ya, sekarang banyak sekali Masya Allah para pakar telah memberikan kemudahan kepada kita. Ada buku latahzan, wah ini bagus dibaca dan yang lain dan yang lain. Sehingga kalau kita itu berilmu, kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu, ya, itu adalah upaya yang paling sehat untuk menyelamatkan anak-anak kita, bahkan keluarga kita. Sehingga modal ilmu dan upaya untuk mengamalkan, satu ilmu, yang kedua upaya untuk mengamalkan, itu adalah sarana yang paling tepat secara spiritual untuk menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ya, fa'lam itu Pak, annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam itu artinya ketahui, ilmui kalau kita ingin hidup selamat dunia dan akhirat. Tentunya ilmu itu tidak hanya sekedar ilmu yang menghiasi kehidupan kita ini dan itu tapi yang paling pokok ilmu itu adalah ilmu Allah dan ilmu Rasul putusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering diingatkan oleh agama jangan sampai kita itu menjadi seperti burung, jangan sampai kita menjadi seperti binatang ya. Al-Qur'an itu ulaika kal an'am, mereka itu ibarat seperti binatang, seperti burung Pagi hari keluar dari sangkarnya, pokoknya kemana muter-muter, sore hari kenyang. Kehidupannya seperti itu. Dia tidak pernah mampu memberi manfaat kepada yang lain. Kalau kemudian energi kita itu habis, pagi kita keluar dari rumah hanya sekedar untuk memberikan finansial kepada keluarga, kita tidak ada waktu untuk umat, tidak ada waktu untuk eh, simpanan kita di akhirat nanti sangat merugi, Pak. Nah, karena itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala eh, berikan kesempatan kepada kita untuk eh, sisa waktu yang ada ini. Jadi saya mengambil satu pelajaran berharga tentang eh, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu seorang panglima yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Jadi tangannya itu dikatakan pedangnya Allah. Mulutnya dikatakan pedangnya Allah sangat luar biasa. Tetapi kalau kita melihat sejarah Khalid bin Walid, bahkan ratusan nyawa muslimin yang memperjuangkan agama ditebas oleh beliau. Beliau hampir membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu adalah yang mengepung Rasulullah ketika pada perang Uhud. Beliau sendirian, Khalid bin Walid sudah bikin pagar petis mengelilingi Rasulullah. Kalau Allah mengendaki Rasulullah itu terbunuh saat itu di tangan Khalid bin Walid disurati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Khalid, <clears throat> aslim taslam. Yu'tikallahu ajra marratain." Jika seorang yang hebat seperti Anda itu masuk Islam, Anda sholat pahalanya dua kali lipat. Anda berjuang pahalanya dua kali lipat. Al-Jabbar fil jahiliyah, Jabbar fil Islam. Orang yang perkasa, mampu mendatangkan manfaat untuk orang kafir, memusuhi orang Islam di saat jahiliyah, maka Al-Jabbar fil Islam ketika masuk Islam dia pun mempunyai peran yang sangat luar biasa kemudian apalagi ya Rasulullah apalagi ya Muhammad katanya kalau saya itu masuk Islam Rasulullah katakan al-islamu ya jubu mafat kalau anda memperbaiki dan memperbaharui keislaman anda memasuki wilayah Islam yang baru, maka itu akan menghapuskan kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Dosa yang pernah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, kalau kita menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, membuktikan bahwa hari esok lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu, insya Allah. Ya, seperti Khalid bin Walid yang dijanjikan kebebasan dari siksa api neraka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus optimis, ya sesuai dengan semboyan kita, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tidak hanya menjadi peserta SII, tapi bahkan kita akan menyelenggarakan acara semacam ini di kampung kita masing-masing. Tidak hanya ustadz dan para guru ngaji yang mampu menyelenggarakan acara semacam ini, Pak. Ya. Dikatakan ya pernah satu saat ada seorang ulama besar, jadi siapakah bertanya kepada santrinya orang yang paling penting ya di dunia ini. Ya, ada sebuah cerita itu yang bisa menjawab pertanyaan saya saya akan jadikan menantu kan gitu ya seorang kiai ulama besar punya pesantren punya lahan sawah banyak semua santri kepengen jadi menantunya nah akan menjadi menantu jika bisa menjawab pertanyaan ini siapakah orang yang paling penting di dunia ini wah santri sudah membuka buku-bukunya referensi macam-macam untuk menjawab pertanyaan Pak Kiai ternyata pertanyaannya itu sederhana Pak siapakah orang yang penting di dunia ini Nah, ada yang menjawab, orang yang penting di dunia ini adalah ulama, kata Pak Kiai salah. Ada yang menjawab, orang yang penting di dunia ini adalah seorang kaya yang mampu mendermakan ilmu eh, apa? Eh, hartanya, menginfakan hartanya. Dijawab macam-macam oleh santri, yang kemudian Pak Kiai jawaban yang paling tepat, orang yang paling penting itu adalah yang mampu bermanfaat untuk yang lain. Tidak harus kiai, tidak harus ulama, tidak harus ustadz yang ilmunya itu banyak untuk bisa menyelenggarakan acara SII semacam ini. Pengalaman yang selama ini Bapak dapatkan. Kemudian diketok tularkan kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan hanya kliwonan saja ngaji. Pak Ustadz kalau bisa jangan hanya selapanan kita ngaji. Cerita yang Bapak dan Ibunya ngantuk ya. Ternyata dengan sistematika yang bagus kita susun Pak ya Bapak dapat makalah, dapat materi yang berurutan. Beda nggak Pak dengan dibandingkan dengan pengajian yang selapanan yang judulnya nggak tahu. Mbuh kan gitu kan ya. Bahkan kemudian bisa bangga kita, oh saya selapanan, saya seminggu sekali. Nah kalau kurikulumnya itu tidak jelas, kadang-kadang belum membentuk jiwa kita ini menjadi kenal akan Islam itu sendiri. Nah, ini materi-materi rangsangan. Makanya kemarin saya dengan Pak Sarif, dengan beberapa ustadz merancang untuk melanjutkan. Kita bikin Pak makna la ilaha illallah kemarin kan ada tiga pertemuan, maka kelanjutannya adalah A, B, C sudah kita rancang. Ya, yang kedua ibadah kemarin itu terus kita buka makalah-makalah yang disampaikan oleh Ustadz kelanjutan yang kedua adalah A, B, C insya Allah. Sehingga melengkapi informasi yang kita dapatkan selama kita di jadi kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberi manfaat kepada yang lain. Jadi tidak hanya seorang ustadz yang berarti. Ya, kulun ya'malu ala syakilati kata Al-Qur'an. Setiap kita bisa memperankan diri sesuai dengan latar belakang masing-masing. Kemampuan kita untuk menjadi manajer, kemampuan kita untuk menjadi tenaga yang bisa bermanfaat untuk yang lain dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sedikit renungan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita pagi hari ini. Dan saya berharap, Pak, ya, eh, dari eh, pertemuan kita eh, selama di SI ini adalah merupakan satu bola apa namanya bola besi ya yang kilik menjadi sebuah ukhuwah al-islamiyah persaudaraan Nah kalau toh Bapak itu biasanya haji selama 45 hari Pulang daripada haji itu ada persaudaraan haji Pertemuan bulanan gitu ya Ya dari rumah ke rumah Maka di sini bisa diselenggarakan nanti kalau sudah SI 1, 2, 3 adalah semacam pertemuan. Ya, di sini tidak harus dari rumah ke rumah. Kemudian kita bisa bikin program apa? Ya. Dari pengalaman yang Purbalingga membasukan yang Banjar Banjar eh, Sukaraja yang mana nah insya Allah kalau satu tangan itu tidak begitu kuat ketika membawa tetapi kalau tangan seratus itu insya Allah kekuatannya itu menjadi jadi umat Islam itu kelemahannya masing-masing sudah berbuat Pak masing-masing sudah bekerja untuk Islam jadi kalau kita sensus setiap orang Islam itu masing-masing sudah bekerja untuk Islam sholat lima waktu, memakmurkan masjid, mengeluarkan dananya masing-masing umat Islam itu sudah bekerja tapi yang belum bekerja sama sehingga hasil dari kerja umat Islam belum bisa dibanggakan. Nah karena itu dari wahana semacam ini kita akan bekerja sama untuk menelorkan ya beberapa program yang mudah-mudahan dimanfaatkan e, oleh umat dan bangsa itu sendiri. Atas nama para ustadz, <clears throat> sebenarnya hari ini kami telah mengundang semua ustadz. Tapi saya atau kami panitia sangat memaklumi akan keterbatasan ya mungkin kalau sudah jadwal dari awal ya itu kan sudah direncanakan Pak ya oh ya saya mengajar tanggal sekian ini ini tapi kan undangan kan paling ya tiga atau empat hari sebelum hari ini ada eh, apa terselenggaranya penutupan ini kita telepon dan kita luncurkan surat eh, kami meyakini masing-masing mempunyai eh, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan jadi kami bermaksud sebenarnya untuk berpanel ya menghadirkan semua narasumber tetapi ya keterbatasan waktu beliau-beliau sehingga beliau hanya mengucapkan atau menyampaikan salam eh, kepada bapak-bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf atas kekurangan-kekurangan beliau-beliau eh, mudah-mudahan eh, pertemuan beliau-beliau dengan bapak-bapak sebagai sarana untuk silaturahmi dan lantaran pertemuan beliau-beliau dengan bapak-bapak di dunia ini insya Allah Allah akan mempertemukan beliau dengan bapak di akhirat nanti di dalam surganya insya Allah. Ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Uh, akhirnya bila hitafik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.